Alhamdulillah Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum tabi'ahum bi ihsanin ila Yawmidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Kajian Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidhi Rahimallahu ta'ala Kita masih di bab yang ke-39 Tentang ya, gurau yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hadis yang ke 236. <clears throat> Ya, kita sampai pada hadis yang ke-236 dari dari Abu Tayyah dari Anas bin Malik dia mengatakan, "Ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna." Itu ber, bergaul dengan kami. Hatta yakula li akhin li sampai-sampai Nabi berkata kepada saudaraku yaitu saudaraku se seibu sahirin yang masih belia yang masih anak-anak ya Aba Umair ma fa'ala Nughair oleh Abu Umair apa yang dilakukan oleh burung Nurair. di sini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan dan ini satu hal yang jarang-jarang di Sama'il Nabi, beliau menyebutkan tentang fawaid hadis. Wa hadal hadis dan di antara fikih atau kandungan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang guyon, kadang bercanda, kadang berkelakar. Fihi isi hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunyah kepada gulaman sagiran kepada anak kecil yang tentu belum punya anak. Maka de, nama kunyah, nama dengan abu atau ummu itu tidak disyaratkan harus e, orang yang sudah memiliki anak. Dan orang Arab e, memberikan kunyah kepada anak kecil tujuannya adalah tafaul adalah berharap agar anak ini e, tumbuh besar, berkeluarga dan punya anak. Ya. Maka dia di, disebut dengan sini disebutlah uh, adiknya Anas yang masih anak-anak ini disebut dengan sebutan Abu Umair. Wafihi uh, eh, faqala lahum maka Nabi mengatakan badannya ya Aba Umairin. Wafihi isi ini di antara hadisnya adalah tidaklah mengapa anak kecil diberi seekor burung lial ababihi untuk dijadikan sebagai mainan. Ya. Dan burung ini e, sehingga hadis ini dalil bolehnya e, mematahkan kaki burung atau salah satu kaki burung. Ya sehingga dia bisa jadi mainan. Karena burung kecil itu tidak mungkin bisa jadikan mainan anak TK atau ya anak TK kurang lebih kecuali dia dalam keadaan tidak bisa terbang. Ketema bukan mematahkan kaki namun mematahkan sayap. Mematahkan sayap. Dia tidak bisa jadikan mainan kecuali ya, dalam keadaan tidak bisa terbang. Kalau burung ini bisa terbang, yang tidak akan bakalan bisa dijadikan mainan oleh adiknya Anas. Ya sudah terbang gitu. Sehingga e, dalalah iltizam dari hadis ini kalau burung ini dijadikan mainan menunjukkan kalau e, salah satu minimal salah satu dari sayap burung tersebut dipatahkan sehingga bisa dipakai mainan. Maka mematahkan salah satu saya burung untuk tujuan semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Wa nama qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan pada adiknya Anas ya Aba Umair ma fa'ala Nughair karena kana lahu Nughairun. Eh, anak ini memiliki satu jenis burung yang disebut dengan nugair abu bihi yang biasa dia gunakan sebagai mainan nah ketika itu burungnya mati maka adiknya Anas kemudian cemberut ya, tidak ceria karena sedih burungnya mati fahazinal ghulamu alaihi maka si anak kecil ini bersedih karenanya lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya guyon dengan mengatakan ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ya, uh, penjelasannya sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Di antara makna mukhalatah itu adalah mumazahah, guyon. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang mengajak mengajak kami untuk guyon. Khalatahu dalam bahasa Arab khalatahu bisa maknanya mazahahu. Artinya guyon. Ya, sehingga makna hadis, makna kalimat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang Nabi kuyon dengan kami. Sampai-sampai dia berkata, beliau berkata pada adikku, saudara seibu denganku yang masih kecil. Dan yang kita maksud saudara di sini adalah Eh, min jahatil ummi saudara seibu eh, karena e, karena tentu Anas ini Anas bin Malik sedangkan anak ini e, dia adalah anaknya Abu Talha jadi anaknya Abu Talha bapaknya namanya Abu Talha yang menikah dengan Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik dengan mahar masuk Islamnya Abu Talha. Ya, nama adiknya Anas ini namanya Kabesyah. Ya, namanya Kabesyah. Yang dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Abu Umair. Ya, Mada fa'ala Nughair. Nughair itu adalah Uh, Ta'iron sariron adalah satu burung kecil ahmarul mingkor yang parohnya itu berwarna merah. Burung kecil parohnya berwarna merah. Yang penduduk Madinah menamainya dengan uh, menamainya dengan nama bulbul, burung bulbul. Nah, Mbak Abu Umair karena indahu ta'iron, Abu Umair yang nama aslinya adalah, nama panggilannya ini Abu Umair, nama aslinya Kabsyah. Dia punya burung kecil yang dia gunakan untuk main-main. Sehingga berdasarkan maka pelajaran dari hadis ini, maka main-main dengan burung satu hal yang mubah jika di sana tidak terkandung unsur menyakitinya dan membahayakannya. Nah, dan hadis ini dalil bolehnya memelihara burung di antara keperluannya untuk keperluan mainan atau keperluan yang lain yang mubah. Amma ayubas adapun menahan seekor burung fikofas dalam sangkar atau digunakan mainan ala wajihin yu'dihi dalam bentuk yang itu menyakitinya maka fahadalah ya justru maka ini tidak boleh memelihara hewan secara umum, ya, eh, memelihara burung untuk satu keperluan yang manfaat, yang bisa diambil manfaatnya adalah boleh minimal dalilnya ada dua hadis. Yang pertama adalah hadis ini ya, yaitu hadis Abu Umair. Nah dia punya burung, ya tentu burungnya dipelihara. Ya, tentu bukan burung ya, liar namun burung yang peliharaan. Ya. Kemudian uh, dalil yang lain, dalil yang kedua menunjukkan bolehnya melihara hewan ya, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkelat imro'atun annar Ada seorang perempuan yang masuk neraka ya, gara-gara seekor kucing yang dia pelihara, kemudian dia kurung. Ya, namun tidak dia kasih makan, akhirnya kelaparan dan mati. Maka itu menunjukkan haramnya pelihara hewan namun tidak diurusi. Tidak dipenuhi kebutuhannya dan mafhum mukhalafahnya menunjukkan bolehnya memelihara hewan ya, bolehnya memelihara hewan asalkan dipenuhi kebutuhannya, kebutuhan makannya dan yang lainnya. Tidak disakiti dan tidak de, ya, tidak dizalimi. Walamma kemudian kembali ke sarahnya. Walamma dan tatkala burungnya Abu Umair ini mati. Si Abu Umair ini sedih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin yu'anisahu membuat dia nyaman dan menghilangkan sedihnya. Maka Nabi berkata kepadanya dalam bentuk muda'abah, kuyonan, ya Aba Umair, ma fa'ala nughair. Ya, pelajaran yang lain dari hadis ini, hadis ini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bisa canda-canda dengan anak-anak. Orang yang sombong tidak mungkin bisa canda dengan anak-anak, bahkan ditakuti oleh anak-anak. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kuyon dengan anak-anak, kanak-kanak. Ini menunjukkan kalau Nabi adalah seorang yang tawaduk. Demikian menunjukkan betapa sempurnanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi itu mulatofah, bersikap lembut atau kuyan dengan anak kecil dan membuat memberikan kenyamanan untuknya, memasukkan rasa gembira ke dalam hati anak kecil. Wafihadal hadis dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran Adada al-munasifu uh, musannifu fi mataqaddam ba'daha penulis yaitu Imam Tirmizi menyebutkan satu-satu ba'daha sebagiannya. Dan ada seorang ulama namanya Abdul Abbas Ahmad ibn Abi Ahmad At-Tabari yang terkenal dengan sebutan Ibnul Qas Al-Faqih Syafi'i, seorang ulama fikih madhab Syafi'i sahibut tasannif yang punya banyak karya mengumpulkan kandungan dari hadis ini hadis Abu Umair fi juz'in mufradin dalam satu buku khusus wa awsalaha ila sittina faidatan kemudian dia sebut satu-satu kandungan yang ada dalam hadis Abu Umair dan beliau sampai pada 60 kandungan kemudian 60 kandungan tersebut diringkas oleh Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari Mustaufian Maqasidaha beliau sebutkan secara lengkap maksud-maksudnya kemudian dia iringi bimataya sara minal fawaid zawaid beliau tambahkan dengan sejumlah faedah-faedah tambahan dari beliau dari Ibnu Hajar Sehingga tentu uh, oleh karena itu total yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari itu lebih dari 60 faedah, 60 kandungan. Di antara faedah dari uh, hadis ini bolehnya memberi kunyah untuk uh, untuk anak kecil dan yang betul bacanya bukan kunyah namun kunyah. Uh, Kunyah bukan kunyah. Nih. Namun kunyah ya, nah ya karena kaf non ya tak marbuta dan nonnya disukun kunyah bukan kunyah ya, nama kunyah jadi kunyah kunyah ya, kemudian ditelan ya. Eh. namun kunyah ya, namun kunyah bukan kunyah Dan nama kunyah adalah e, sebutan kunyah dalam cita rasa orang Arab adalah bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Maka di sini ter, kita jumpai faedah tarbawiyah, faedah pendidikan. E, maka Nabi memanggil seorang kanak-kanak dengan sebutan Aba Umair. Yang itu dalam cita rasa orang Arab adalah sebutan penghormatan, sebutan pemuliaan. Ya, maka di sini kita jumpai di antara pelajaran berkenaan dengan masalah mendidik anak. Nabi mengajari kita untuk me menyebut anak-anak dengan sebutan yang itu menunjukkan kalau kita mengakui eksistensinya. Ya, mengakui keberadaannya. Ya, sebutan penghormatan untuknya. Ya yang dalam bahasa kita ya mungkin kita katakan kita panggil meskipun itu anak-anak kita panggil mas, kita panggil mbak ya, untuk menunjukkan penghormatan padanya ya, dan dia sehingga dia merasa ya, saya diakui sebagaimana orang gede, orang-orang dewasa itu dipanggil mbak, saya juga dipanggil mbak, ya, itu dipanggil mas, ya, saya juga dipanggil mas. Ya, da, da, maka maka semacam ini satu hal yang baik yang bisa kita ambil pelajarannya dari uh, sebutan Nabi kepada Kabesyah dengan panggilan Ya Aba Umair. Dan di antara satu hal yang uh, cara mendidik yang kurang tepat yang dilakukan oleh sebagian orang tua memanggil anaknya dengan panggilan yang menunjukkan tidak ada penghargaan terhadap e, tidak ada pengakuan terhadap eksistensinya. E, Panggilan yang dia menilai itu panggilan yang rendah, jelek. E, Jadi dipanggil langsung, boleh jadi e, bentuknya dipanggil dengan cah bocah, e, le atau yang lainnya. Yang menurut cita rasa dia itu satu hal yang rendah dan hina. Maka itu satu hal yang sepatutnya dihindari dan berikanlah kepada anak-anak ya, panggilan yang memuliakan yang mengakui eh, eh, yang menunjukkan pengakuan kita terhadap keberadaannya. Nah, kemudian dari Usama ibn Zaid dari Sa'id al-Makburi dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau mengatakan sejumlah sahabat mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya Anda guyon-guyon dengan kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inilah aku lu ilah hakka. Non aku tidaklah berkata-kata kecuali yang benar. Artinya, hatta fil mizah wal muda'abah, meskipun dalam guyonan dan dalam candaan, Nabi Shallallahu uh, eh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuyan dengan para sahabatnya, Nabi tidaklah berkata kecuali perkataan yang hakka benar. Ay adalan wasitqa. Perkataan yang adil, wasitqan dan perkataan yang sesuai dengan realita. Perkataan yang jujur dan benar. Ya, adil tentu berkenaan dengan masalah penilaian dan sitekon berkenaan dengan masalah berita. Kalau perkataan tersebut adalah de, uh, dalam bab berita ya, maka yang Nabi katakan adalah berita yang benar. Dan jika di sana ada penilaian, memberikan penilaian, maka penilaiannya adalah penilaian yang adil. Bukan penilaian yang zalim. Karena demikianlah candanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapa saja yang mampu semacam ini, kalau bercanda maka dia benar, dan dia adil, maka boleh baginya bercanda. Lain hanya dengan orang yang khawatir, eh, ketika bercanda dia ngecek, mengolok-olok, menyakiti, atau tertawa yang berlebihan, maka seharusnya dia Eh, orang yang menyadari demikian keadaannya hendaklah dia mewaspadai dan lebih hati-hati, lebih ekstra hati-hati berkenaan dengan guyon. Dan di antara guyon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang contoh guyon Nabi, yang itu guyon yang benar, yang tidak mengandung dusta di dalamnya, adalah dari Humaid dari Anas bin Malik. Ada seseorang yang minta kendaraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kendaraan pokok di masa silam itu adalah unta. Mungkin yang dimaksudkan adalah dia minta kendaraan untuk bisa ikut berangkat jihad perang visabilillah. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui permintaannya, mengabulkan permintaannya dengan Nabi katakan, aku akan memberikan kendaraan kepadamu berupa anak unta. Maka orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta Anakah artinya unta betina. Ya, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta? Dia bayangkan anak unta, anak unta yang masih imut-imut yang masih baru lahir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahal talitul ibila ilan nuk. Bukankah semua unta itu anak unta? Nah, bukankah semua onta itu anak onta? Adakah onta yang bukan anak onta? Nah. maka Nabi katakan tidaklah yang melahirkan onta ilanuk kecuali onta betina. Maka semuanya anak onta. Tidak ada yang bukan anak onta. Di sini juga diatkan oleh uh, At-Tirmidzi di di jamiknya <clears throat> Dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih gharib. Eh, Al Albani mengatakan sahih. Perkataan Anas bin Malik ada seorang yang minta kendaraan pada Rasulullah. Itu meminta kepada Nabi untuk diberi onta tahmiluhu yang bisa onta tersebut bisa membawanya bepergian dan dia bisa dia tunggangi maka Nabi mengatakan akan aku berikan kepadamu kendaraan berupa anak onta. Maka orang ini memahami bahasanya Nabi akan memberikan kepadanya anak onta yang masih kecil, yang tentu belum bisa dan belum layak ditunggangi. Maka dia mengatakan, apa yang bisa aku lakukan dengan anak onta? Artinya jika engkau berikan padaku anak onta, bagaimanakah mungkin aku menungganginya wahai Nabi? Maka kemudian sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah semua anak onta itu onta? Ya, walatun naka, maka walatun naka, ya, anak onta itu digunakan untuk yang kecil ataupun yang sudah dewasa. Semuanya kan walatun naka. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kepadanya minal ibil onta yang memang muhayya sudah siap untuk ditunggangi. Akan tapi dalam kondisi ini Nabi da'abahu ngejak kuyon ada orang tersebut. Kebeladalika sebelum dia Nabi berikan padanya onta e, sebagai kendaraannya dengan kuyonan yang singkat dan lembut. Dan tentu pelajaran yang lain dari hadis ini <clears throat> e, dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya sepatutnya bagi seorang muslim bahkan setiap orang ketika mendengar satu perkataan adalah merenungkan baik-baik apa yang disampaikan dan dikatakan dan tidak kemudian terburu-buru dan tergesa-gesa memberikan respon terutama respon bantahan maka ini isyarat diantara isyarat yang bisa kita tangkap dari hadis ini ketika ada orang yang ngomong maka jangan bersemangat untuk e, janganlah semangatnya semangat untuk merespon dan membantah, terutama respon bantah. Namun direnungkan dulu baik-baik. Jangan-jangan kalau dia renungkan baik-baik dia ketemu maksudnya ya, yang itu adalah maksud yang baik dan benar. Kemudian dari Ma'mar dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik ada seorang yang merupakan ahli badia, ya. <clears throat> penduduk Badui. Ya, badui tentu di sini Badui yang dekat kota Madinah. Dia tinggal di padang pasir <clears throat> di luar kota Madinah. Ya, orang tersebut namanya Zahir. Wakana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Dia suka membawa sesuatu kalau dari kampungnya, dari pemukimannya di tengah padang pasir, dia suka memberikan hadiah yang dia bawa dari kampung baduinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun membalas hadiahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan ya, menyiapkan sejumlah barang-barang jika Nabi mengetahui si Zahir ini arada ayahuja ingin keluar dari kota Madinah kembali ke kampung Baduinya. Maka Nabi e, balas hadiahnya dengan sejumlah barang-barang yang bisa diambil manfaatnya dan bermanfaat manakala e, Zahir ini ada di kampung Baduinya. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Zahir ini adalah orang badui kita yang suka membawa barang-barang dari badui e, dari perkampungannya wa nahnu hadiruhu dan kita adalah hadir hadir lawan dari badui orang yang hidup menetap atau hidup di kota kitalah e, kita pun adalah orang kotanya zahir artinya e, kami yang menyiapkan sejumlah barang-barang yang bisa dibawa zahir untuk dimanfaatkan di kampung baduinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juhibuhu suka dengan zahir ini. Ya, artinya berarti Zahir itu sering bolak-balik ke kota Madinah. Wakana rojulan damiman dan dia adalah seorang yang jelek rupanya. Ya, mukanya jelek. Fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Zahir pada satu hari wa wajabi'u mata'ahu dan dia sedang menjual barang-barang yang dia bawa dari Badui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluknya dari belakang. Wa wala dan dia tidak melihat Nabi. Maka karena dipeluk dari belakang dan ditutupi matanya oleh Nabi. Dipeluk dari belakang dan ditutupi matanya. Maka Zahir mengatakan man siapa ini? Ini arsilni lepaskan diriku. Falta fata ya, maka dia menoleh dan dia mengetahui kalau itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'ala maka jadilah Zahir ini layaklu terus menerus la ya'luma al rahu terus menerus menempelkan punggungnya dengan dada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui bahasanya yang memeluknya adalah Nabi tabarukan jasadihi an Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia e, malah kemudian tempelkan badannya ke e, ke dada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk ngalap tabaruk dengan badan Nabi. Fajalan Nabi maka mulailah Nabi mengatakan dan ini di pasar. Dan tadi kan lagi jualan, berarti di pasar. Maka Nabi mengatakan, Man yastari hadal abda. Siapa yang mau membeli budak ini? Padahal dia orang merdeka. Non budak di sini artinya Abdullah. Budaknya Allah subhanahu wa ta'ala dan semua orang itu adalah Abdullah. Budaknya Allah. Ya, maka uh, Zahir mengatakan wahai Rasulullah, idan jika demikian, wallahi demi Allah, tajiduni kasida." Engkau akan jumpai aku itu adalah barang yang murah. Ya, maka jika engkau jual aku maka aku itu murah. Kenapa? Karena mukanya jelek. Karena mukanya jelek. Ya, maka wajah Buddha itu mempengaruhi harga harga Buddha. Eh, kalau wajah standar ya harganya standar. Kalau wajahnya tergolong e, menakutkan karena jeleknya, nah, maka menurunkan harganya. Fakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lakin indalailas tabika sidin. Namun di sisi Allah engkau bukan barang yang murah. Anta indalai ghalin. Engkau di sisi Allah adalah mahal. Ini tentu tazkiyah pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diatkan Imam, uh, di sini juga diatkan Imam Ahmad. Dan dinilai sahih oleh Al Albani. Ya, maka Nabi guyon dengan zahir, main-main dengan zahir, dengan memeluknya dari belakang, Nabi main-main dengan zahir dengan mengatakan siapa yang mau beli orang ini. maka itu muda'abah, main-main dan guyon-guyon dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang penjelasan lebih lanjut kita akan baca setelah Isya. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.